buku wajib kita yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i halaman ke-17 mengkaji tentang idgom. Idgom, idgom hukum apa? Harus tahu. Idgom yang dimaksud di sini adalah hukum dan mati atau tanwin. Kenapa? Karena ada idgom yang lain. Ada nanti idgom halaman 23, 24, huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama, idgom utama silain, Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya sama idgham mutajanisain. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama idgham mutaqaribin. Nanti ada ada lagi nanti idgham mimi hukum mim mati. Nah ini halaman 17 ini fokusnya adalah hukum nun mati yaitu tanwin. Ada nun mati enggak? Ada tanwin enggak? Bertemu apa gitu kan? Uh, kalau yang lalu kita bertemu dengan huruf idhar itu aha, ho, agoha yang enam. Nah sekarang juga enam. Huruf idgom ada enam itu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Itu kalau di, di yarmaluna itu bukan apa-apa. Itu untuk mudah mengingat digabungkan yarmaluna ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah idgom ini huruf idgom hukum nun mati atau tanwin ini yang enam ini dibagi dua. Satu idgombi guna, bi dengan guna dengung. Jadi diidgomkan, dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung. Yaitu bi guna. Hurufnya dari yang enam ini diambil hanya empat. yaitu idgom bi guna mana? Ya nun mim waw yan mu. Itu ya nun mim waw. Ada lagi yang duanya apa? Yang dua sisanya lam ro, ro lam. Lam ro ini idgom bila guna idgo memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya meleburkan seakan-akan huruf itu tidak ada lagi bunyinya dimasukkan ke huruf berikutnya bila guna bi dengan la tidak tidak dengan dengung tidak dengan guna jadi tanpa adanya dengung kalau apa kalau nun mati atau tanwinnya ketemu lam dan ro di halaman ke-18 contoh-contoh di sana nun mati bertemu dengan huruf idgom bi guna mana waman ya betagi waman tuh ditulisnya tulisan tetap waman dibacanya n-nya jadi hilang karena nun mati ketemu y n ketemu y n-nya hilang jadi y jadi wamai n-nya hilang dalam bunyi jadi double y jadi wamai disertai dengan idgham biguna kan dengan dengung wamai wamai ya betagi wamai ya betari dibaca semua boleh kalau dalam Al-Quran nanti kan wamaya betal Setiap huruf semua baris kalau dihentikan menjadi sukun. Kecuali patah dua, patah tain. Lan nadua Ditulisnya lan nadua dibacanya juga seperti itu. Karena nun matinya ketemu nun. Jadi nggak kelihatan. Ibarat kalau logikanya Uh, di gelas ada air putih ditambah air putih seperti tidak ada penambahan kalau nggak ngeh gitu kan padahal tadi airnya itu setengah kita lagi ke belakang tiba-tiba airnya jadi penuh kita nggak tahu nggak sadar padahal itu udah diisi lagi karena yang isinya warnanya sama coba asalnya setengah kemudian kita tinggalin sebentar diisi warna merah atau warna kuning jadi penuh oh kok jadi kuning nah gitu kan tuh. Gitu. karena nun matinya ketemu nun begitu jadi nggak kelihatan peleburannya min min maljain ditulisnya jadi bisa dikatakan kalau idhar tulisan dan bacaan sama, idgom tulisan dan bacaannya beda. Ditulisnya ada bunyi n-nya, dibacanya bunyi n-nya hilang. Min maljain dibacanya jadi nggak min lagi mim, double mim. Di situ di cetakan Indonesia, di Quran cetakan Indonesia selalu setelah huruf mati, nun mati atau apa saja kalau ada idgom tuh pasti di huruf itu ada tasjidnya. Jadi di atas mimnya ada tasjidnya. Di sini kok nggak ada tasjidnya karena ini mengacu ke cetakan Timur Tengah mim jain itu nun mati ketemu mim hukumnya idgom idgom apa idgom gunnah min waroihim ditulisnya dibacanya menjadi miwaroihim tuh jadi kenal huruf saja belum cukup bisa baca aja belum cukup kalau tidak belajar tajwid ah, jadi baca kita min waroihim min maljain waman yabtagi secara teori betul tetapi teori yang salah karena ada teori lain. Teori baca betul bunyi nun. Bunyi nunnya teori ya, tajwidnya itu menjadi melebur karena ketemu dengan huruf-huruf idgom. Tapi nanti lain kalau dalam berbahasa Arab tajwid itu terkadang tidak dipakai hal-hal tertentu ya. Uh, idhar idgomnya nggak dipakai waman ya atau lagi ceramah itu tidak dipakai terkadang ya. Jadi ini lagi dalam dalam kondisi normal membaca Al-Qur'an seperti itu. Min jadi miu miu waroihim. Nah itu hukum nun mati bertemu dengan huruf idgom bi gunah. Yang kedua, nah ini ada pengecualian. Tidak semua aturan itu berlaku baku, kaku. Yang namanya lampu merah dari dulu ya mobil harus berhenti. Tetapi kalau terjadi musibah, terjadi kebakaran atau lain hal, lampu merah dilewat aja gitu kan. Padahal harus, uh, harusnya berhenti, terus aja. Itu kan karena satu dan lain hal gitu ya. Dalam kondisi tertentu, sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Sama saja ya. Uh, saat-saat tertentu kita berada di lautan luas yang tidak ada makanan apa-apa selain makanan yang ada ya yang haram menjadi halal gitu tapi kondisinya tidak semudah itu jadi ini memberikan gambaran bahwa aturan itu ada pasti ada pengecualiannya nah di sini secara teori idgom idgom apa idgom biguna karena hukum nun mati ketemu huruf-huruf idgom biguna itu wow dan ya tetapi kalau nun matinya bertemu dengan waw dan ia satu kalimat, ingat pengertian kalimat yang sudah kami jelaskan, kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Satu kata, kin, wa, nun. Nah, nun mati ketemu waw satu kalimat, maka tidak dibaca idkom, dibaca idhar. Makalah disebut ini idhar mutlak. Mana kin wa nun hukumnya idhar mutlak karena nun mati ketemu waw. Bisa dikatakan tulisan dan bacaan dibaca sama kin wa nun kalau nun mati bertemu dengan waw atau ianya satu kata atau satu kalimat kok kata atau kalimat biar jelas pengertian kata itu kalau tulisan Latin kalau tulisan Arab ini ini kumpulan satu rangkaian gini ini bukan kata tapi kalimat begitu Sin wa nun hukumnya idhar, idhar mutlak karena nun mati ketemu wau satu kalimat yang harusnya idgombi guna. Dunya ini juga sama hukumnya idhar mutlak karena nun mati ketemu ya satu kalimat. Bun ya nun hukumnya ini juga sama harusnya idgombi guna karena nun matinya ketemu ya satu kalimat maka tidak dibaca idgombi guna tetapi dibaca idhar maka disebutlah idhar mutlak. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf idgom. Contoh, min, likau min, Teori nyentak kan? min, yuk minun. Tulisannya, minnya pada intinya tanwin itu an in un bunyinya n kalau dilatenkan sama seperti bunyi nun mati. Oleh sebab itu nun mati atau tanwin satu grup, satu klasifikasi, satu kelompok gitu. min, bunyinya n, nun mati min waroihim juga bunyinya n bun juga n dunya tuh n bunyi nun mati atau tanun memang bunyinya n kalau dilatenkan nah bunyi n ini tidak tetap n bisa tetap n kalau ketemu huruf idhar bisa melebur bisa jadi eng bisa jadi em bisa jadi mim nah itu nah di sini masih berubah berubah bunyi n bunyi nun matinya tergantung setelah nun mati ada huruf idgom apa kalau setelah huruf nun mati atau tanwin ini ada wau, jadi berubah jadi w, jadi wau. Jadi ketemu ya jadi ya, ketemu eh, apalagi di sana nun jadi nun gitu kan yanmu mim ketemu gitu. jadi berubah jadi mim gitu di sini hitatun nakfir asalnya hitatun nakfir tulisan dan bacaan beda tulisnya tulisannya ada tanwin bunyi n-nya tetapi dibacanya tanwinnya hilang hitatun nakfir ada idgham bi gunnahnya ya sama karena eh, seperti gunnah ada dengungnya ya hudan hudan mir rabbihim apa hukumnya tanwin ketemu iya idgham bi gunnah betul tanwin ketemu iya idgham bi gunnah tapi ianya bukan bukan ini kan ada iya ianya nggak dianggap karena nggak ada baris jadi dalam ilmu tajwid yang dianggap itu yang ada barisnya yang hidup kalau yang nggak ada baris, nggak ada tanah, jangan dianggap. Jadi di sini tanwinnya bukan ketemu iya, tapi tanwin ketemu mim. Sama ya juga guna juga. Hudan mirrobihim. Jadi hudam tulisannya ada n-nya, bacaannya n-nya hilang, melebur ke m. Bunyi nun matinya merubah menjadi m. Hudan warohmah, hudan warohmah itu uh, eh, hudan jadi hudau. Bunyi n-nya menjadi berubah menjadi w. Hudau Rohmah. Jadi kalau ditanya, liqaumi minun hukumnya apa? Idgom Idgom apa? idgom biguna Kenapa? Karena tanwin ketemu ya atau Kasroh tain ketemu ya. Ingat, tanwin itu unsurnya tiga. Ada patah tain, patah dua, kasroh tain, kasroh dua, domah tain, domah dua, tain dua kan? Selipada pada subhirok adain dua rakaat kan? Hittatun fir hukumnya apa? Idgom biguna karena domah tain atau tanwin ketemu nun. Hudam mirrabihim hukumnya apa? Idgom biguna karena tanwin ketemu mim. Hudaw warohma itu juga sama. Eh, hukumnya apa? Idgom biguna karena tanwin ketemu wau. Kemudian yang bawah masih halaman 18, man ya'mal ditulisnya. Dibacanya nggak yangan man lagi. Aduh malu kalau e, baca Quran masih man ya'mal berarti dia nggak belajar tajwid. Harus bacanya apa? Mai, mai ya'mal, mai ya'mal. Kenapa? Karena nun mati ketemu ya idgom, idgom biguna. Yauma izin yasdur. Izin jadi day. Yauma idai yasdur. Uh, hukumnya idgom biguna karena kasroh tain atau tanwin ketemu ya. Syarron ya roh. Syarron tanwin ketemu ya. Jadi syarroi ya roh. Yauman nakhiroh. Bedanya kalau di, e, kalau yauman ketemu huruf lain kan nggak ditahan. Ini ditahan idgombi guna gitu kan. Yauman nakhiroh. Itu ada satu alif ya. Yauman nakhirah karena ada gunahnya. Tanwin ketemu nun idgham, idgham bi guna. Suhupan jadi suhu suhupam, suhupan mutoharotan, tannya kalau dihentikan jadi mutaharoh itu ya. Tak marbutoh tuh ini nih. Tak marbutoh semua baris kalau dihentikan, kalau berhenti bunyinya menjadi ha. Jadi suhu suhufam suhufam mutoharoh. hukumnya idgom idgom apa idgom biguna karena kasroh eh, tanwin patah tayan bukan kasroh di sini karena patah tayan ketemu mim atau karena tanwin ketemu mim. Kemudian di halaman 19 adalah idgom bila gunah. Idgom bila gunah tadi bagian dari yang idgom itu huruf idgom ada enam. Idgom hukum apa? Harus tahu. Idgom hukum nun mati atau tanwin. Idgom ada enam hurufnya. Yarmaluna idgom dibagi dua. Satu idgom bi gunah. Hurufnya apa? Yanmu. Bila guna hurufnya apa? Lamro. Ini halaman sembilan belas. Idgom bila guna ialah ya idgom yang tidak memakai dengung ke hidung. Bi dengan la tidak tidak pakai tidak dengan gitu ya tidak dengan dengung tidak pakai dengung mana pertama halaman 19 a contoh tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah hudan lil mutakin hudan ditulisnya dibacanya menjadi hudal tanwinnya ketemu lam masuk l ya-nya nggak dianggap nggak hudai nggak nya kan nggak ada baris jangan dianggap jadi bukan di situ hukumnya apa idgom idgom apa biguna kenapa tanwin ketemu ya bukan ya-nya nggak dianggap karena nggak ada tandanya kan itu jadi dalam ilmu tajwid yang ada tandanya saja yang dianggap jadi hudalil mutakin hukumnya idgom idgom apa idgom bila guna apa artinya bila guna tidak pakai dengung kenapa karena patah tain karena tanwinnya ketemu lam Gofurun rahim. Jadi gofurur. Eh, kenapa gofurur? Karena idgom. Idgom apa? Idgom bila guna. Kenapa? Karena domatain ketemu ro atau karena tanwin. Ah, nggak mau tain-tain lah, tanwin aja. Ya sudah, bisa saja karena tanwin ketemu ro. Kemudian contoh non mati bertemu dengan huruf idgom bila guna. Min robbihim. Min jadi mir mir rabbihim. Jadi sama idgham itu tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada bunyi n-nya, bunyi tanwinnya, dibacanya bunyi n-nya, tanwinnya tidak ada. Yubayin lana dibacanya menjadi yubayil lana seakan-akan di situ ada tasdid. Makanya dicetakan Indonesia di, di atas huruf lam, di atas huruf ro ada tasdidnya, ada sidahnya. cetakan Timur Tengah nggak ada. Jadi kalau baca cetakan, cetakan Timur Tengah nggak ngerti tajwid, pasti bacanya min rabbihim yubayin lana. Kenapa? Kan nggak ada tafsirnya. Iya, tapi harus tahu. Cetakan Timur Tengah ya kan orang Timur Tengah namanya juga ya. Orang Arab ah. lima tahun aja dua tahun dah pintar berbahasa Arab orang sana <laughs> gitu orang Inggris juga ya sama sama aja orang Indonesia gitu Mas Ipang kok pintar banget bahasa Indonesia ya jelas orang Indonesia <laughs> gitu ya. Ya ini. Jadi bahasanya dia mereka lebih paham. Diciptakan Timur Tengah seperti itu, diciptakan Indonesia dibantu biasanya tasjid. Sama anroa jadi ar tuh. Anroa hustagna. Hukumnya idgom idgom apa? Idgom bila guna karena nun mati ketemu ro. Jadi arroa hustagna itu kurang uh, barisnya sedikit di sini. ar eh, satin ro dia ini eh, satin jadi isautir robiyah Lain jadi lail tuh. Lain hukum nun mati ketemu lam. Lail lam nun mati ketemu lam. Khairun laka. Jadi khairul. Idgom apa? Idgom bila gunah. karena domah tain atau tanwin ketemu lam. Yauma izin la khobir. Jadi yauma izin la khobir. Hukumnya apa? Idgom. Idgom apa? Idgom bila gunah. Karena tanwin ketemu lam atau karena kasroh tain ketemu lam itu ya